Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 Rabiul Akhir 1428 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2007 ya. Alhamdulillah Allah masih memperpanjang usia kita memberikan kenikmatan hidup dan dengan nikmat hidayah serta taufiknya kita dapat duduk di majelis ilmu insya Allah untuk meraup pahala sebesar-besarnya melaksanakan satu kegiatan ibadah yang sangat penting yaitu talab ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menjalani dan menekuni serta menapaki suluk kita kepada Allah. Jalan kita untuk kembali kepada Allah itu diperlukan satu basis akidah yang kuat. Dasar akidah yang kuat. Menjaga kemurnian akidah. Ya, sebab hampir semua agama juga menawarkan mistisisme. Masing-masing agama itu punya tasawuf tersendiri. dari agama Kristen misalnya yang paling menonjol dalam memegang mistisisme atau tasawuf adalah orang-orang Katolik. Ya. Oleh karena itu, saya punya beberapa teman orang Katolik. Ya. Itu kalau sudah uplek bicara tentang tasawuf, ya, mistisisme, ya, itu bisa berjam-jam. Ya. Nah, oleh karena itu, yang harus kita pegang di dalam agama Islam ini adalah basis akidah yang kuat, yang murni. Bapak-bapak yang rajin mengikuti pengajian-pengajian saya, kalau tidak salah sudah ada 11 kali pertemuan. Itu di, di dalam salah satu pertemuan pernah saya utarakan bahwa untuk menjaga kemurnian akidah kita khususnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus tampil beda tampil beda utamanya dari akidah-akidah besar yang tengah menguasai dunia saat ini yaitu berbeda dari akidah komunis dan akidah sekuler kapitalis ya. dua akidah yang mendewakan materi, menuhankan materi dan mengajarkan kepada manusia hubud dunia. Ya. Sayangnya dua akidah ini karena dijalankan dengan sistem yang hebat, ya, sangat terorganisir sekali, ya, karena memang merupakan proyek dari seorang musuh Tuhan yaitu Dajjal la'natullah alaih maka sayangnya dua akidah ini diikuti oleh sebagian besar umat manusia ya di penghujung abad 19 di sepanjang abad 20 dan memasuki sekarang abad 21 agama-agama tradisional baik yang samawi, ya, samawi maupun non samawi itu tinggal formalitasnya saja. <clears throat> Orang-orang Jepang yang katanya beragama Buddha Shinto, Buddha Madhab Shinto, ya, ya, sebenarnya mereka adalah penganut sekuler sejati kapitalis. Ya. Orang-orang Eropa yang katanya menganut Katolik dan Protestan, ya. mereka ternyata adalah penganut sekuler sejati. Ya. Begitu juga orang-orang di Amerika Utara, United States dan Kanada, itu adalah penganut-penganut sekuler kapitalis sejati. Dan orang-orang Rusia <clears throat> sebagian menganut Kristen Ortodoks, sebagian lagi Muslim. Ya, ternyata mereka menganut komunisme. Ya, begitu pula orang-orang Islam, ya, walaupun alhamdulillah masih bertahan dengan keislamannya, masih menjalankan syariat secara ahwal syahsiahnya personal affairnya atau yang berkenaan dengan urusan pribadi ya, sholat, puasa, nikah dan sebagainya ya. tetapi Masya Allah ya, sebagian besar umat Islam kalau saya boleh mengatakan 80% itu hidup dalam bayang-bayang menganut akidah sekuler sebagian kecil menganut akidah komunis. Ya, itu dilihat dari bagaimana cara mereka menjalankan ekonomi, ya, bagaimana cara mereka menjalankan politik, bagaimana mereka membangun negara, ya, bagaimana mereka kemudian membina akhlakiahnya, menjalin hubungan sosialnya. Sehingga boleh dikatakan abad 20 yang lalu itu abad keberhalaan. Tapi keberhalaan yang sangat canggih gitu ya. Sehingga <laughs> kita tidak menyadari bahwa kita sedang digusur ke arah keberhalaan. Ya. Memberhalakan dunia. Dunia yang seharusnya kita pandang sepele, pandang nihil, ya. Dunia yang seharusnya kita jadikan ladang akhirat, ini kita puja. Ya, berapa banyak umat Islam yang tersesatkan oleh ini. Lupa pada jalan kembali menuju akhirat. Mudah-mudahan yang duduk di sini selamat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, harus tetap kita jaga itu bahwa dunia yang sedang kita alami sekarang ya, cita rasa dunia yang sedang kita nikmati sekarang itu sangat sementara. Ya. Sangat labil materinya, kosong. Ya. Dan sangat bersifat fata morgana. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu ibu mungkin masih ingat ya. Yaitu langkah-langkah kita untuk tampil beda dari para penganut komunis dan sekuler ya. Sekaligus juga nanti akan saya tunjukkan ya, akar-akar ya. dari malapetaka dan kebejatan dunia modern ya. atau modern wickedness ya. yaitu yang pertama ya iman kita kepada Allah harus kita asah harus kita upgrade. Ya. Upgrade your iman. Ya. Yang pertama, dulu pernah saya ungkapkan, yaitu ya, kita tidak hanya cukup dengan mengatakan aku percaya Allah itu ada. Ya. Tetapi kita juga harus memiliki keyakinan ya bahwa di samping keberadaan Allah, kita juga yakin bahwa Allah itu memiliki hak cipta yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya, berarti Allah ada dan Allah maha mencipta. Ya. Namun sebatas ini kita baru beda dari orang-orang komunis. Belum beda dari orang-orang sekuler kapitalis. Ya, sebab mereka masih mengatakan Tuhan ada, masih mengatakan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu harus kita upgrade. Ya. Yaitu di samping kita meyakini iman kita Allah ada dan Allah Maha Mencipta. Semua makhluk yang kita saksikan ini adalah ciptaan Allah. Ya, dan ciptaan Allah itu secara umum adalah tiga. Ya. Ciptaan Allah yang demikian banyak, secara umum bisa kita bagi menjadi tiga golongan. Ya, dalam bahasa Arabnya al-kaunu wal hayatu wal insanu. Alam, kehidupan dan manusia, ya. maka upgrade lah iman kita. Ya di samping Allah ada dan menciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Makhluk-makhluk yang bisa kita indra itu adalah tiga. Kita juga mengimani bahwa Allah tetap memegang kendali terhadap makhluk-makhluknya ini. Allah senantiasa yudabbir, mengatur dan Allah tidak lalai sedikit pun. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah kita dapati satu ayat yang insya Allah kita semua hafal ya, <clears throat> yaitu ayat kursi, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum dari sepenggal ayat kursi itu saja kita sudah diajak untuk menanamkan keyakinan di dalam batin kita bahwa Allah tidak lalai satu detik pun. Ya. La ya'zubu an ilmihi misqalu zarratin. Satu timbangan atom pun tidak lolos dari ilmunya. Ya. Jadi Allah mengatur. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salah satu ciri, ya, salah satu jejak bahwa Allah itu maha mengatur, tidak cukup hanya dengan mencipta saja kemudian ciptaannya ditinggalkan, diserahkan pada manusia dan ini merupakan prinsip dari uh, kapitalisme sekuler. Ya. Di dalam Islam tidak demikian. Nah, salah satu jejak <clears throat> bahwa Allah itu Maha mengatur yaitu Allah menciptakan hukum. Sayyidina Yusuf alaihissalam kepada salah seorang dari rekan sepenjaranya. Saat itu beliau tidak bicara dengan salah seorangnya ya, tapi dua-duanya sebelum beliau mengungkapkan takwil mimpi. Ya, yang satu akan bebas dari penjara dan akan menjadi pelayan raja dan yang satu akan mati di tiang salib. Sebelum Sayyidina Yusuf mengungkapkan takwilnya, maka beliau mengajari prinsip-prinsip keimanan kepada dua rekan penjaranya ini. Di sini Sayyidina Yusuf tampil sebagai seorang guru besar. Ya. Yang satu boleh mati di tiang salib. Tapi Sayyidina Yusuf ingin dia mati dengan membawa iman. Makanya diajari dulu prinsip-prinsip keimanan dan yang satu lagi akan sukses hidupnya dikeluarkan dari penjara, dibebaskan dari penjara dan akan menjadi orang dekat raja. Ya, raja butuh minum anggur, dia yang menuanginya. Tetapi Sayyidina Yusuf ingin dia sukses tetap dalam keimanan. Jadi dua-duanya diajari ya. Mengajari iman bukan cuma untuk orang yang mau mati saja. Orang yang mau sukses juga harus kita ajari prinsip-prinsip keimanan. Salah satu prinsip keimanan yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Yusuf alaihissalam yaitu inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya Hukum itu milik Allah. Kalau sudah bicara hukum, hukum milik Allah. Ya. Tidak boleh menjadi sesuatu yang dirampok dari tangan Allah. Kemudian dijalankan oleh makhluk, tidak boleh. Ya. Sebab al-hukmu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Sayyidina Yusuf mengatakan, Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain kepada dia semata. Ya, amara alla ta'budu illa iya. Ya, sengaja saya kutip ucapan beliau ini karena beliau adalah salah satu petinggi tasawuf ya. orang-orang yang menapaki jalan sufi harus kenal siapa Sayyidina Yusuf alaihissalam karena beliau memiliki sifat-sifat keindahan hati yang luar biasa ya. salah satu sifat beliau yang menunjukkan ketasawufan yang dalam adalah sifat tidak mendendam. Tidak mendendam. Dia sudah dicelakai oleh saudara-saudaranya. Ya, ini saudara tiri, Pak. Ya. Satu ayah, lain ibu. Kalau tidak salah jumlahnya ada 11 orang. Plus satu Bunyamin itu saudara seayah seibu. Dan ini adik. Bunyamin itu adik Yusuf. Jadi Yusuf kalau kata orang Sunda pangais bungsu. Ya. Kakak-kakaknya yang sebelah semua sirik. Siriknya orang Sunda ini ya. Dengki maka satu saat mereka bersekongkol untuk mencelakakan Saidina Yusuf. Yaitu dengan cara dicuburkan ke sumur tua. Ya. Allah telah mentakdirkan bahwa Saidina Yusuf itu adalah orang terpilih. Yang namanya Nabi itu adalah orang pilihan. Maka saat dicemplungkan ke sumur tua itu ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu engkau Yusuf sabar menanggung ini. Sebab satu waktu engkaulah yang akan berjaya dan engkau yang akan memberitahukan kepada mereka buruknya perbuatan mereka. Ya. Maka ketika Yusuf berjaya, dan giliran saudara-saudaranya terpuruk sampai-sampai harus datang ke keratannya Yusuf untuk meminta memohon apa? jatah. Ya, jatah logistik. Mungkin kalau sekarang bisa diibaratkan IDT itu ya atau raskin. <laughs> Datang ya Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya nih, kalau saya ya, itu saudara-saudara saya itu sudah saya sebelaskan ke penjara. Ya, kenapa? Karena mereka mencelakakan saya. Dan saya dalam posisi yang kuat, sedangkan mereka dalam posisi pengemis. Ya, masukkan ke penjara, siksa. Tapi Sayyidina Yusuf menghilangkan dendam itu. Dan ini satu ibadah hati yang sangat luar biasa. Ya. Dalam posisi yang begitu kuasa, powerful, ya, dan musuh-musuhnya dulu dalam keadaan sangat terpuruk, dia bisa memaafkan itu. Itu yang pertama ya, yang saya kagumi dalam diri beliau. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sisi batin indah ya, sisi indah dari batin Sayyidina Yusuf alaihissalam yaitu beliau memiliki sifat aifah ya sehingga beliau disebut sebagai afif ya. afif itu artinya mampu menjaga kehormatan diri untuk tidak serta-merta berbuat sesuatu yang keji dalam hal ini adalah perzinahan Padahal posisi beliau saat itu masih muda, ganteng. Ya, dan yang merayunya adalah seorang wanita dari kalangan atas. Sangat berkuasa, kaya raya. Ya, hanya duaan di istananya. Ya, dan dikabarkan sampai tujuh pintu ditutup oleh Serintana Zulaiho. Ya. Tapi bapak-bapak jangan seuzon pada Sayyidatuna Zulaikha ya. Sebab dia juga kita pandang sebagai salah satu guru tasawuf. Ya, dan dia tidak salah-salah amat ini ujian bagi beliau. Karena beliau itu seumur dengan Sayyidina Yusuf sebenarnya. Lebih mudah dikit. Ini ujian bagi beliau. Saat beliau belum mendapat haid, ya, Sayyidatuna diberi mimpi oleh Allah bahwa kau satu waktu akan menemukan jodohmu. Ya. Seorang pangeran. Seorang yang sangat berkuasa dan hambaku yang sangat soleh. Dalam mimpi itu dipertemukan wajahnya. Wajah Yusuf. Sehingga Sayyidina Zulaikha itu jatuh cinta jauh sebelum menemui Yusuf. Jauh sebelum bertemu dengan Sayyidina Yusuf. Jadi jatuh cinta sama mimpi gitu Pak. Ya. Dan mimpi itu terbawa terus. Begitu dahsyat sekali mimpi itu. Karena bukan sembarang mimpi ya. Ini ru'yah dari ru'yah ilahiyah, ru'yah dari Allah. Ya. Maka satu waktu ketika datang lamaran dari petinggi Mesir ya. di mana zaman dahulu itu kebiasaan kalau melamar itu kan tidak langsung diperlihatkan orangnya ya, tapi berantai ya. Maka Zulaikha itu langsung menerima. Karena disangkanya itulah wujud dari tafsir mimpinya. Enggak taunya bapak-bapak, ibu-ibu yang ngelamarnya kakek-kakek tua bangka. Betul penguasa, pejabat. Tapi ada yang sekolot-kolot teing mah. Ya. Asa menangkan gulub terong. ya. Maka di situ Zulaiha kecewa. Kemudian dia tinggal di istana bagaikan burung di sangkar emas. Karena Al-Aziz tidak disebutkan siapa namanya, hanya disebutnya Al-Aziz saja. Ya. Al-Aziz itu gelar seorang petinggi di Mesir saat itu. Al-Aziz ini kaya raya berkuasa tapi sudah tua ya dan sudah tidak mampu lagi melayani istri ya ketika Al Aziz mengadopsi Yusuf dan kemudian Yusuf masuk ke istana di situ Zulaikha hampir mati kaget karena inilah lelaki yang aku temui dalam mimpi. Maka kita tidak boleh terlalu menyalahkan kepada Zulaikha. Ini bagian dari ujian beliau dan ini didikan dari Allah. Ya. Sebenarnya kisah Yusuf itu kisah sangat sufi sekali. Ya. Orang-orang tasawuf itu harus belajar kisah Yusuf itu untuk belajar bagaimana mencintai Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebenarnya yang tergila-gila kepada Yusuf itu bukan cuma Zulaikha, tapi ada seorang lagi wanita. Sangat luar biasa tergila-gila. Saya lupa mencatat namanya itu, hilang dalam ingatan saya nama itu. Tetapi dia ini segera mendapat isyarat dari Yusuf. Yaitu ketika dia menampakkan kecintaan yang dahsyat kepada Yusuf, Yusuf berkata, "Wahai fulana, wahai si fulan." Saya lupa namanya ya. Engkau terpesona oleh diriku. Padahal aku ini hanyalah satu kembang yang ada di taman Allah yang indah ini. Mengapa engkau tidak jatuh cinta kepada sang pemilik dan pencipta taman? Maka di situ datang hidayah dan taufik dari Allah kepada si wanita tadi. Dia segera sadar bahwa dia salah mencintai. Ya. Dia salah dalam mencintai. Dia terpesona pada makhluk. Akhirnya dia insaf, tobat, dia jatuh cinta kepada Sang Khalik dan kemudian membuat gubuk di tepi sungai Nil, beribadah sama Allah, beribadah kepada Allah sampai matinya. Ya. Ini cepat menemui jalannya ini yang satu ini. Ya. Memang sebenarnya tasawuf itu adalah ilmu bercinta, Pak. Ya. Tasawuf itu adalah ilmu bercinta. Dan pecinta-pecinta sejati adalah mereka yang berhasil mendapatkan cintanya kepada Sang Mahmutlak, Sang Absolut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sufi-sufi sejati itu adalah the true lovers. Adalah pecinta-pecinta sejati. Ya. Selama ini kan kita disasarkan ya disesatkan oleh budaya materialis hedonis iya. kepada kita disodorkan berhala-berhala atau idola-idola dan kita diajari oleh mereka untuk jatuh cinta kepada idola tersebut singkirkan itu ya sebab kecintaan kita yang sejati hanyalah kepada Sang Maha Mutlak ya jadi sufi-sufi itu adalah the true lovers of Allah. Pecinta-pecinta Allah yang sejati. Si wanita tadi, rekanannya Zulaikha, rekanan dalam sama-sama jatuh cinta ya, sadar. Zulaikha, Allah mendidik dengan cara lain. Dia jatuh bangun dalam mencintai Sayyidina Yusuf. Tapi dari sini belajar mencintai Allah yang sebenarnya. Ya. Maka satu saat dia sudah tidak tahan lagi. Ya. Dia memiliki istana, dia kunci Pintu-pintu istana sampai tujuh lapis. Ya, bisa kita bayangkan ya. Masuk satu satu ruangan kunci. Ya, masuk lagi satu ruangan kunci. Sampai tujuh lapis dan kuncinya dibuang. Ya. Sehingga hanya ada dua insan, yaitu Sayyidina Yusuf alaihissalam dan Sayyidina Zulaikha alaihissalam. Di ruangan tersebut terpisah oleh tujuh gerbang. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya nih, kalau saya, wah ini kesempatan luar biasa Kapan lagi? Ya, bisa terulang kesempatan seperti ini. Ya, muda, ganteng, itu ibu pejabat yang juga masih muda. Tapi kaya raya, kapan lagi? <clears throat> Tapi Sayyidina Yusuf walaupun beliau adalah laki yang sangat normal dan sudah memiliki hasrat walaqad hamma bihi wa hammat Walakat hammat bihi wa biha. Jadi dua-duanya sudah saling ingin. Tetapi Sayyidina Yusuf melihat burhan dari Allah. Bukti dari Allah. Ya, maka dia tersadar. Ya, maka dia memiliki satu sifat yang sangat mulia yaitu afif. Menjaga kehormatan diri. Dia berlindung kepada Allah. Ya, dia tinggalkan godaan dunia ini dan dengan mukjizatnya itu pintu sekali usap terbuka. Padahal dikunci ya. Ini kunci istana pak, bukan kunci BTN ini. Kalau kunci BTN gampang didobrak ya. <laughs> kunci istana, tapi dengan satu usapan terbuka. Ya. Pintu pertama terbuka diusap, Pintu kuda terbuka di Ustaz. Sampai pintu ini dikejar-kejaran ini. Ya, kejar-kejaran. Sampai pada pintu yang terakhir berhasil ditangkap oleh Zulaiho yang sudah mabuk kepayang. Ya, Yusuf kabur, robek. Ya, kemeja bagian belakang. Pas bertemu dengan suaminya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu tidak perlu dilanjutkan ya kisahnya ya. Nah, di sini kita melihat keafifan dari Sayyidina Yusuf. Ini yang harus dicontoh oleh pemuda-pemuda muslim. Tetapi yang saya sayangkan, ya, yang saya sayangkan, surat Yusuf ini sering disalahgunakan ya, oleh santri-santri Atah adol. <laughs> malah dipakai untuk melet. Ya. Dirapalin, ya. Di, di apa itu dimantrakan berulang-ulang dan bisa dipakai untuk melet. Sihir. Hati-hati. Inilah yang di dalam dunia eh batiniah ya. ketasawufan disebut sebagai sihir kitabi sihir kitabi. Sihir kitabi itu sihir yang dibungkus dengan bacaan-bacaan Alkitab. Ya, dalam hal ini Al-Qur'an. Kalau zaman dahulu kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya. Jadi lafaznya itu dari kitab ya dari ayat-ayat Al-Qur'an atau asma Allah atau salawat ya tetapi dalamnya disimpangkan kepada sihir. Iya. Karena yang diinginkan adalah sesuatu yang sangat duniawi. Dan untuk meng, melayani nafsu. Ya. Maka kalau surat Yusuf dibaca berulang kali dengan niat memelet seorang wanita, itu jadi sihir. Kenapa? Begini prosesnya. Ya. Ketika surat Yusuf dipakai untuk seperti itu, maka dia mengeluarkan aura, katakanlah aura, negatif yang memancing kaum jin. Ya. Seperti kita menebar umpan, maka yang datang ikan. Ya. Itu akan memancing jin itu. Yang datang jin. Jin ya, bukan khodam, bukan khodamullah baik khadamullah sufla maupun khadamullah ulia. Bapak-bapak ibu-ibu, kalau ayat Quran dibaca dengan baik, dengan niat baik, atau asma Allah atau solawat tertentu, dibaca dengan niat baik, lillahi ta'ala, maka yang datang itu adalah khadamullah. Ya, khadamullah. Barangkali saya melangkah terlalu jauh ini, tapi tidak apa-apa ya. Kita dongeng saja ya di sini. Ya. Dan khodamullah itu ada dua. Ada khodamullah sufla, ada khodamullah ulia. Ya. Maka apa yang kita niatkan dari pembacaan ini selama itu lillahi taala akan dikawal oleh khodam ini. Ya. Kalau kita baca surat Waqiah dengan niat untuk mendapat rizki yang halal supaya menjadi bekal ibadah kita, ya. Supaya kita mendapat investasi yang baik untuk akhirat nanti, maka yang datang adalah khodamullah sufla. Ya. Karena kita membaca surat Al-Waqiah untuk mendapat fadilah duniawiyahnya. Fadilah keduniaan, yaitu rizki yang halal di dunia. Ya. Tetapi kalau kita membaca surat al waqiah dengan niat, ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari ashabul yamin. Golongan kanan. Golongan yang selamat dan janganlah aku dijadikan ashabus shimal. Ya, Allahumma ij'alni min ashabil yamin wa la min min ashabis syimal. Golongan orang sial. Ya, sebab di dalam surat Al-Waqiah itu ada disebutkan tiga golongan. Ada golongan sial, ada golongan selamat dan syukur-syukur ya Allah aku mendapat golongan yang teratas yaitu al-muqarrabun Ya. Yang ini disebutkan duluan di dalam surat Al-Waqiah ya, diceritakan lebih dulu. Ya. Al-Muqarrabun. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Dulu banyak, tapi kabelah dienakeun <laughs> kesininya sedikit. Karena ini adalah para syuhada, para aulia, ya. bahkan para andia. Tentu saja jumlahnya dulu banyak, sekarang sedikit. Tapi kalau ashabul yamin, sulatun minal awalin wasulatun minal akhirin. Dulu banyak, sekarang juga banyak. Alhamdulillah. Ya lumayanlah masuk ke sana deh ashabul yamin. Syukur-syukur bisa ke mas masuk ke al-muqarrabin dan nauzubillah jangan sampai ke masuk kepada ashabush shima. Nah, kalau kita baca surat Waqiah itu dengan niat seperti itu, Berarti kita sedang mengejar fadilah ukhrawiyahnya dari surat itu. Maka yang datang adalah khodamullah ulia. Ya. Apapun niatnya selama itu lillahi ta'ala. Apakah yang kita kejar fadilah duniawiyahnya atau fadilah ukhrawiyahnya selamat kalau dikawal oleh khodam. Ini pengertian khodam sebenarnya ya. Ini harus saya luruskan ya sebab orang-orang sekarang kan enak saja. Lu mau beli hodam gua enggak? Ya. Atau ada iklan misalnya iklan mistik ya. Misalnya apa? Bah dukun apa misalnya ya. Sedia hodam. Bukan itu, itu peliharaan namanya ya. Kalau hodam itu datang dengan sendirinya ya. Ini selamat. Tapi kalau membaca sesuatu dengan niat Ya. Untuk hawa nafsu seperti tadi ya, surat Yusuf dibaca <laughs> seperti itu, ya, maka yang datang adalah jin. Dan jin ini yang kemudian tertarik mengerubungi kita dan kemudian menjalankan keinginan kita. Itulah sihir. Kapan seseorang dikatakan sudah mulai bersihir? Sudah mulai melakukan sihir kalau dia memanfaatkan potensi dari alam rekannya jin. itu itu tidak ada apa-apanya. Itu sangat nista sekali. Ya. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan sifat dari Sayyidina Yusuf Afif itu. Ya. Kita baca surat Yusuf untuk belajar bagaimana keafifan Sayyidina Yusuf. Malah ini dipakai melet. Jadi playboy cap terong. Ya. Sangat bertolak belakang sekali. Ya. Orang-orang seperti ini, nauzubillah akan mendapat kemurkaan dari Sayyidina Yusuf. Nauzubillah. Ya. Nah, dari begitu kuatnya ya, kedudukan atau makom Sayyidina Yusuf, maka dia menginginkan dua rekannya di penjara itu untuk selamat baik yang akan sukses hidupnya sekeluar dari penjara atau menemui ajal. Dia tanamkan satu keimanan. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Maka ketika Allah menciptakan alam, kehidupan dan manusia. Di samping Allah menciptakan ketiganya, Allah juga menciptakan hukum bagi mereka bertiga. Karena itu kita mengenal adanya hukum Allah untuk alam. Sunnatullah untuk alam. Kita sebut sebagai hukum alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempelajarinya dari ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, matematik, dan sebagainya. Ya. Kemudian di samping Allah menciptakan makhluknya yang bernama kehidupan juga Allah menciptakan sunnatullah, hukumnya untuk kehidupan. Kita sering menyebutnya sebagai hukum biologis. Ya, berlaku untuk dunia flora atau fauna. Dan ini kita bisa pelajari dari ilmu biologi. Ya. Di samping Allah menciptakan manusia, juga Allah menciptakan hukum bagi manusia. Ini yang kita sebut sebagai atau kita cirikan dengan halal, haram, wajib, sunnah, makruh. Lima. Ya. Wajib lawannya haram. Sunnah lawannya makruh. Dan di tengah-tengah ada titik netral. Yaitu mubah atau halal. Ya, jadi ibarat diagonal ya. Wajib, haram. Sunnah, makruh. Tengah-tengah dan netral. Nah, ini bisa kita pelajari dari ilmu fikih. Dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu mempelajari ilmu-ilmu ini wajib hukumnya. Ya, mempelajari ilmu fisika, kimia, geografi, ya, kosmografi, astronomi dan sebagainya itu wajib hukumnya dengan niat supaya kita ma'rifat kepada Allah bukan untuk sekedar menjadi ahli astronomi ya, ahli fisika mempelajari ilmu biologi wajib hukumnya untuk ma'rifat kepada Allah bukan untuk sekedar menjadi ahli biologi ya. dan mempelajari hukum-hukum menjadi ilmu fikih itu wajib hukumnya. Supaya kita makrifat kepada Allah. Oh ya Allah, engkau ciptakan ketiga makhlukmu ini. Lengkap dengan perangkat peraturannya. Aku semakin kenal kepadamu ya Allah. Dan aku siap jatuh cinta padamu. Ya. Belajar fikih bukan segera untuk menjadi ahli fikih. Ya, tapi untuk mengenal Allah. Insya Allah eh, pelajaran ini akan saya lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Kurang lebih saya membutuhkan dua kali pertemuan untuk menuntaskan ini agar kita memiliki sendi keimanan yang kuat dalam menapaki jalan tasawuf kita. Ya, waktunya sudah habis, sudah 43 menit. Saya akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya barangkali ada ingin yang tanya jawab hingga tuntas 60 menit, silakan. Kalau tidak ada, Alhamdulillah. Silakan. memang Islam bisa ada di Indonesia, di Iran, di Arab Saudi. Tetapi nilai-nilai Islam itu mereka yang melakukan. <clears throat> Mengapa orang Islam itu hanya suka pada baju Islam dan dan sampai sana aja, tapi nilai-nilai itu kita nggak merasa. Saya setuju itu. Nah, itu Terima kasih. Saya setuju itu. Setuju untuk pernyataan yang pertama. Ya. Ingat Bapak, mereka menyembah dunia. Karena itu mereka ingin kehidupan di dunia mereka baik. Dan untuk baiknya kehidupan mereka di dunia, mereka mengadopsi nilai-nilai Islam. Paham Pak ya? Mereka menyembah dunia. Mereka memandang kehidupan itu hanya ada di dunia. Mereka ingin surga dunia. Dan untuk mewujudkan surga dunia, terpaksa mereka mengadopsi hukum nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya. Karena di dalam sumber mereka tidak ada. Ya, paham Pak ya? Nah, ini kita lupakan. Ini menegaskan apa yang saya ucapkan tadi bahwa 80 persenan umat Islam lebih melupakan agamanya sekuler. Tapi tanggung. Ya. Dunia melarat, akhirat celaka. Paham Pak ya? Jadi umat Islam itu meninggalkan nilai-nilai Islam la ukhrawiyah wala dunyawiyah Bukan cuma meninggalkan uhrawinya, duniawinya juga sudah carut marut. Jadi akhirnya rugi dunia akhirat. Inilah hukuman bagi orang yang murtad. Meninggalkan hukum Allah dari sebelumnya melaksanakan dan mengimaninya. Akhirnya kita lebih rendah daripada orang kafir sekalipun. Tentu saja mereka ingin kehidupan dunianya baik. Di sini banyak orang-orang yang terkecoh. Ya, mengatakan mereka lebih islami dari kita. Betul, mereka lebih islami sisi duniawinya. Kenapa? Karena mereka mengadopsi nilai-nilai yang sudah kita buang. Tetapi untuk mengatakan mereka sekuler tetap relevan, Pak. Karena mereka tidak percaya akhirat. Sebab sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan nilai-nilai agama dari negara, memisahkan dunia dari akhirat. Padahal dunia ini kesambungan dari akhirat. Ya, dunianya baik, akhiratnya juga harus baik. Paham Pak ya? Tentu saja sekarang mereka lebih baik dari dari kita tentu saja. Makanya tidak heran mereka pun mengadopsi perbankan syariah. Mereka adopsi. Tapi mata-mata batin yang tajam tidak bisa ditipu oleh gerakan-gerakan seperti itu. Ya. Mereka menerapkan double standard. Ya, di negerinya mereka santun. Tapi di negeri orang lain mereka menjajah. Kita sudah kenyang dengan pengalaman multinational corporation yang mengacak-acak sumber daya kekayaan kita. Ya. Pak, mohon maaf ini ya. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Bapak bawa majalah porno ke Singapura, ditangkap. Karena Singapura itu sangat santun sekali. majalah-majalah yang ada di kita itu, Ya. Beberapa di antaranya itu sudah kalau kita bawa melewati bandara, kita akan ditangkap, akan dipenjara itu. Ya. Karena dari segi kesantunan, moralitas dan seksualitas Singapura itu betul-betul melaksanakan etika ketimuran dan etika Islam. Tapi Pak mohon maaf, siapa yang memasukkan pornografi ke, ke kita Indonesia? Orang-orang Singapura juga. Ya, double standard Ya, double standard. Eropa dan Amerika itu relatif bersih dari korupsi. Dan salah satu negara terbersih dari korupsi itu adalah Swiss. Tetapi siapa yang mengajari korupsi di kita? Kalau bukan mereka dulunya. Ya. Mereka mempurukan kita ke dalam korupsi supaya mereka mudah menjajah kita. Ya. Mohon tidak tertipu, Pak. Saya juga kenyang dengan kehidupan di sana itu. Saya sudah pernah ke Kanada, ke Amerika, ke Italia. Sudah kenyang dengan kehidupan mereka itu. Tahu. Ya, betul saya akui itu. Ya. Tapi dasarnya seperti itu Pak ya. Justru itu semakin menegaskan sekularisme mereka. Sekularitas mereka. Yaitu mereka ingin memajukan dunianya. ingin menciptakan surga dunia. Dan untuk itu mereka diantaranya mau tidak mau juga mengadopsi, harus mengadopsi nilai-nilai Islam yang sudah kita tinggalkan. Jadi mereka menerapkan nilai-nilai Islam saya setuju Pak. Tapi hanya untuk di dunia ya. Sedangkan sisi ukhrawi mereka tinggalkan. Ya. Tapi siapa tahu ini mudah-mudahan menjadi jalan juga untuk mereka mendapat hidayah ya untuk kemudian mengadopsi nilai-nilai ukhrawi ada pertanyaan lain masih ada waktu nggak ini ya masih ada lima menit lagi silahkan kasih. Kalau kita membahas tasawuf, mau tidak mau kita akan terantuk kepada satu masalah ini. Satu pokok bahasan ini, yaitu tentang Dajjal. Ya, mungkin satu waktu kita harus meluangkan satu jam penuh, satu pertemuan penuh untuk membahas Dajjal. Karena memang eh, pembahasannya luas lah. Tetapi secara singkatnya saja, 2-3 menit ini saya ingin bercerita bahwa Dajjal itu lahirnya sejak dulu Pak. Sejak dulu. Yaitu 100 tahun sebelum Nabi Musa. Ya. Jadi seandainya Nabi Musa itu lahir katakanlah 3000 tahun yang lalu ya maka Dajjal ini lahir 3100 tahun yang lalu. Ya. Insya Allah satu waktu akan saya jelaskan secara panjang lebar. Karena ini juga berkaitan dengan alam gaib ya. Berkaitan dengan alam gaib. Nah, tapi selintas ya. E, Dajjal ini namanya sama dengan Nabi Musa. Itu sama-sama Musa. Ya. Tetapi dia ada tambahan ya, Musa Samiri. Ya, Musa Samiri. Ya. Kejahatan pertama yang dicatat di dalam kitab-kitab suci ya, dan bisa kita baca jelas di Al-Quran yaitu kejahatan menyesatkan kaumnya Musa yaitu dengan menciptakan patung anak sapi yang memiliki satu keajaiban. Ya. Mengapa dia bisa menciptakan patung anak sapi yang memiliki keajaiban, yaitu bisa bersuara? Dan patung anak sapi ini terbuat dari emas. Emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan yang dicuri oleh orang-orang Yahudi waktu di kerajaan Mesir. Jadi emasnya itu sudah tidak halal ya. Dibikin menjadi berhala, berwujud anak sapi. Kemudian Dajjal ini karena dulu diasuh oleh Jibril, dia kenal siapa Jibril. Ya. Dan dia menjejak, ya, melacak keberadaan Jibril ketika turun menemui Nabi Musa. Ya. Jejak langkah Jibril itu dia ambil pasirnya. Ya. Dimasukkan ke dalam rongga patung anak sapi. Bisa bersuara anak sapi. Itu dari karomahnya Sayyidina Jibril itu. Ya. Harusnya kalau umatnya itu berpikir rasional dan tidak ditipu oleh e, Dajjal ya, yang bernama Samiri itu. Harusnya mereka menjadi beriman kepada ya, Sayyidina Jibril. Ya, iman pada malaikat ya. Dan kemudian iman kepada sang penciptanya yaitu Allah. Tapi karena disesatkan, jadi yang disembah adalah patung <laughs> anak sapi. Ya. Itulah kejahatan pertama yang dicatat di dalam sejarah dari Dajjal. Oleh karena itu Sayyidina Musa alaihissalam yang tahu persis apa itu Dajjal, semua para nabi dibekali oleh Allah tentang pengetahuan tentang Dajjal ya. Karena itu semua nabi selalu mengingatkan bahaya Dajjal. Ya, jadi secara ilhami Allah sudah memberi pengertian kepada hamba-hambanya yang soleh yang bernama nabi itu masing-masing pengetahuan tentang Dajjal yang kemudian di, diwariskan pada para aulia. Ya, jadi para aulia sudah paham siapa Dajjal. Ya. Dan kalau bertemu dengan orangnya atau anak buahnya paham, ah, ini Dajjal. Ya. Nah, salah satu pengetahuan Sayyidina Musa tentang Dajjal yaitu bahwa Dajjal ini adalah minal munzorin. Orang yang diberi penundaan ajal seperti iblis Ya, jadi Dajjal itu adalah iblisnya manusia. Oleh karena itu Sayyidina Musa tidak menghukum mati Dajjal. Percuma, tidak akan mati dia. Yang dihukum mati siapa? Anak buahnya, kaumnya. Yaitu dengan mengatakan siapa yang mau tobat, tobatnya baru diterima oleh Allah kalau membunuh diri. Alhamdulillah kita tidak demikian ya Pak ya, syariatnya ya. Kalau ada orang Islam yang murtad, kemudian insaf, cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dan salat taubat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau syariat Nabi Musa keras. Yang murtad mau kembali kepada Allah taubat wayahna bunuh diri. Tapi dajjal dibiarkan oleh Musa. Kenapa? Musa paham ini dajjal. Musa hanya mengatakan silahkan kamu berkelana di muka bumi dan mengatakan I am the untouchable. Aku tidak bisa disentuh oleh hukum. Ya. Fa innalaka fil ardi antakula la Tapi ingat satu waktu kamu akan menemukan hari sialmu yang telah dijanjikan oleh Allah. Kamu akan mati di situ. Ya. Sepanjang-panjangnya usia Dajjal yang sudah lebih dari 3000 tahun itu, satu waktu akan menemukan ajalnya. Karena ajal Allah itu tidak bisa ditunda. Sayang sekali waktunya habis. Insya Allah Pak, ingatkan saya. Satu waktu kita akan membahas itu. Kalau kita membahas dunia jin, kemudian membahas dunia setan, kita pasti akan bersinggungan dengan apa yang namanya dajjal. Karena dajjal ini subhuman ya. Boleh dikatakan subhuman. Setengah manusia, setengah iblis. Ya. Karena dia lahir dari air maninya iblis. Ya. Dia itu titipan sebenarnya. Ayah, eh, ayahnya seorang pezina, pemabuk, ibunya juga pelacur. Saat mereka bersetubuh, iblis masuk. Jadi subhuman sebenarnya setengah manusia, setengah iblis. Bukan setengah dewa, bukan. Bukan. Ya, ah, waktunya sudah habis. Saya akhir sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan akan datang akan kita tuntaskan tentang sunnatullah dan ketaatan kita kepada sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah. al muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al-hidayah wat taufiq wal afu minkum. Al-Fatihah. A'udzu